Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentang al-idhofah. Lebih khusus kita di sini membicarakan tentang anwa'u al-mudhaf ilaih ya, tentang macam-macam mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu ternyata mempunyai beberapa bentuk ya. Kita lihat dalam diagram bahwasanya mudhaf ilaih itu dapat berbentuk mu'rab dan dapat pula berbentuk mabni ya mudhof ilaih sekali lagi dia dapat berbentuk mu'rab dapat pula berbentuk mabni ya adapun untuk mudhof ilaih yang dia berbentuk mu'rab ya maka dia harus selalu majrur dan ini telah kita sampaikan ya bahwasanya kalau dia mu'rab ya dia harus selalu majrur karena posisinya memang sebagai mudhof ilaih ya, mudhof ilaih dia memang harus selalu majrur ya. Sehingga kalau mudhof ilaihnya berbentuk mu'rab dan dia dapat mengalami perubahan e, harokat akhir, maka dia kita i'rab dengan majrur ya sebagai mudhof ilaih. Sebagai contoh misalnya kita bu al-Muslimi. Di sini al-Muslim dia adalah sebagai isim mufrad ya tanda jernya adalah dengan katrah ya karena termasuk isim mufrad. Kemudian contoh yang lain, Kitabu Al-Muslimaini ya. Al-Muslimaini adalah bentuk isim musanna ya, ditandai dengan adanya ya ya di sini. Kemudian e, contoh yang lain adalah Kitabu Al-Muslimina. Di sini Al-Muslimin adalah bentuk e, jamak mudakar salim dan dia majrur ya ciri jernya kan dengan apa dengan ya ya ciri jernya adalah dengan ya karena dia termasuk apa jamak mudakar salim tapi kemudian masih ya dalam contoh yang lain kita sebutkan di sini contoh misalnya hadisu Aisyah. Di sini hadisu Aisyah. Di sini Aisyah, ya, Aisyah, dia adalah mudhof ilaih yang dia mu'rab, ya. mudhof ilaih dia mu'rab dan dia majrur. Akan tetapi ciri cernya adalah dengan fathah. Ciri cernya adalah dengan fathah karena dia termasuk ismul ladzi la yansorif. Sekali lagi, ya, dia ciri cernya ya, adalah dengan fathah karena memang Aisyah adalah termasuk ismul ladhi Layan syarif. Nah, ini e, kami ulang-ulang kembali bahwasanya tentang ciri-ciri ikhrab kami harapkan kepada segenap ikhwah sekalian untuk diulang-ulang ya tentang isim-isim mu'rab dan ciri-ciri ikhrabnya. Di sana isim mu'rab ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak mudakar salim, ada jamak mu'ana salim, kemudian ada apalagi jamak taksir, ada asmaul khamsah, ada isim maksur, isim mangkus, ya, ismul ladzi layan sorif. Di sana mempunyai ciri-ciri i'rab yang e, tertentu ya, sendiri-sendiri. Ada ciri rofa'nya gimana, kemudian ciri nasabnya juga bagaimana, ciri-cirinya bagaimana ya, sendiri-sendiri ya untuk memudahkan pembahasan kita. Ya. Adapun untuk Aisyah kita kembali lagi dia ciri jernya ya dia sebagai e, isim majrur ditandai dengan fathah ya ditandai dengan fathah ya Aisyah karena apa dia termasuk al ismul ladzi la yansorif Baik, itu adalah bentuk yang pertama dari mudhof ilaih. Adapun bentuk yang kedua dari mudhof ilaih dia adalah berupa isim mabni ya ini ya dia adalah berbentuk isim mabni nah adapun untuk mudhof ilaih yang berbentuk isim mabni dia tidak mengalami perubahan hakat akhir ya sekali lagi kalau mudhof ilaihnya dia berupa isim mabni maka dia tidak mengalami perubahan harokat akhir ya karena memang dia mabni ya dia mabni tidak bisa di e, di i'rab ya dirubah-rubah harokat akhirnya sehingga harus sesuai dengan bentuk aslinya ya sesuai dengan bentuk aslinya e, di antara isim mabni e, adalah domir ya contohnya domir kita sebutkan misalnya contohnya di sini kita buatkan contoh sederhana misalnya kita buka ya buku kamu ya k ini untuk e, domir ya untuk jenis laki-laki, untuk mukhatab, untuk orang kedua tunggal ya. Kita buka buku kamu. Nah, ka di sini dia itu mabni ya, bukan kita jadikan dia majrur sehingga kita baca kita buki ya. artinya malah berubah ya kita buka tetap ini bukan mansub ya ini bukan mansub ya akan tetapi dia itu memang mabni ya dia mabni karena termasuk ya isim mabni yaitu kalau dalam contoh ini adalah bomir buku kamu kalau memang isim mabni biarkan walaupun dia sebagai mudhof ilaih biarkan seperti keadaan semula jangan dirubah-rubah kalau dia adalah apa termasuk isim mabni contohnya di sini kita buka ya buku kamu ya kalau kita rubah ya misalnya kita nekat merubah jadi Harokat kasroh artinya malah jadi berubah. Kita buki Ini sudah ada kalimat yang lain kita buki Kalau ki ini kan untuk bomir ya mukhotobah untuk orang kedua tunggal tapi untuk jenis perempuan ya buku kamu wahai apa perempuan ya seorang perempuan ya. ini juga bukannya dia majrur tapi dia itu apa mabni ya kita buki ya karena memang ki di sini adalah termasuk ya isim mabni lebih khususnya dia termasuk isim domir yang dia mabni ya tidak mengalami perubahan e, harokat akhir walaupun dia ditempatkan e, sebagai mudof ilaih ya sebagai mudof ilaih jadi sekali lagi kembali mudof ilaih ya dia itu majrur kapan mudof ilaih itu majrur manakala dia itu isimnya adalah isim mu'rab adapun kalau isim mabni maka ya dia tetap ya maka dia tetap seperti bentuknya semula baik kemudian kita melanjutkan pembahasan kita ya tentang syurut al idofah tentang syarat-syarat idofah tentang syurutul idofah tentang syarat-syarat idofah ya pernah kita singgung pada pembahasan yang telah lalu ada tentang ketentuan umum dari idofah ya ketentuan umum dari idofah e, yaitu terdiri dari isim ya. Kata yang pertama dan kata yang kedua itu isim ya, isim ya. Adapun surut idhofah ini adalah merupakan ya ketentuan tambahan ya syarat-syarat idhofah untuk memperluas pembahasan kita tentang idhofah. Di sini ada beberapa syarat idhofah ya. Syarat idhofah kita ringkas di sini ada tiga ya. Syarat-syarat idhofah itu ada tiga. Kita perhatikan Sekali lagi, syarat idofah itu ada tiga. Yang pertama kita perhatikan kalau suatu susunan kata dia itu kita katakan sebagai susunan idofah maka dia harus memenuhi syarat-syarat ini, memenuhi tiga syarat ini. Yang pertama bahwasanya mudhof tidak boleh ditanwin. Mudhof kata yang pertama itu nggak boleh ditanwin. Contohnya kita misalnya mempunyai dua kata yang ingin kita jadikan susunan idofa. Misalnya kata yang pertama adalah hakibah ya, artinya tas. Kata yang kedua adalah Muhammad ya. Hakibah sebagai mudhofnya, kemudian Muhammad sebagai mudhof ilaihnya. Di sini awalnya Habib, dia ditanwin, tapi karena kita sudah ya sepakat mau bentuk dua kata ini jadi susunan idofah yang kita sandarkan maka apa ingat syaratnya nggak boleh ya mudhof itu ditanwin maka apa tanwinnya dihilangkan ya tanwinnya apa dihilangkan sehingga susunan idofahnya menjadi bagaimana susunan idofahnya menjadi batu muhammadin ingat coba diperhatikan asalnya haqibatun. Tapi ketika dia menjadi susunan idhofah menjadi tidak ditanun lagi sehingga menjadi batu Muhammadin. Asnya Muhammad ya. Asnya Muhammad. Kalau Muhammad memang dia majrur ya, majrur karena memang posisinya sebagai mudhof ilaih. E, inti pembahasan kita mudhof itu tidak boleh ditanwin. Baik, itu adalah syarat yang pertama. Nah, contoh yang lain misalnya supaya untuk memperjelas pembahasan kita. Misalnya kita mempunyai dua kata yang ingin kita jadikan susunan idofah. Ya, kata yang pertama jawal, jawal HP artinya handphone ya. E, kemudian yang kedua Muhammad ya Muhammad. E, kita ingin jadikan susunan idofah ya susunan idofah. Jawal ini adalah sebagai mudofnya, Muhammad sebagai mudof ilai. Susunan idofahnya ingat jawal ini nggak boleh ditanwin, maka bentuknya menjadi apa susunan idofahnya jawalu Muhammadin ya handphonenya milik Muhammad nah sehingga ingat mudhof nggak boleh ditanwin nggak boleh ditanwin baik itu syarat yang pertama nah kami kira sudah dapat dipahami kemudian kita lihat syarat yang kedua ya syarat yang kedua dari idofah supaya bisa dikatakan bahwasanya susunan itu adalah susunan idofah Syarat yang kedua adalah membuang nun musanna atau jamak pada mudhof. Kalau mudhofnya bentuknya adalah musanna atau jamak. Kalau kita lihat bentuk musanna dan jamak kan ya kadang ada nunnya, ada nun di akhir dari kata tersebut. Maka ini dia tidak boleh tetap ada nunnya manakala dia dijadikan susunan idofah manakala dia dijadikan susunan apa idofa sebagai contoh ya sebagai contoh misalnya kita buat uh, suatu susunan idofah yang terdiri dari dua kata kata pertama misalnya kita bani artinya dua buah buku kemudian kata yang kedua adalah Muhammad ya kata yang kedua adalah Muhammad kita bani dua buah buku ini adalah bentuk musanna ingat coba dilihat uh, huruf terakhirnya ada nun Ya, padahal syarat kedua nggak boleh ada nun musan harus dibuang kalau dia sebagai mudhof. Kita jadikan susunan apa idhofah. Maka mengingat syarat kedua nun harus dibuang, maka bentuk susunan idhofahnya menjadi kitaba Muhammadin. Nunnya hilang, nunnya hilang. Ingat, nunnya hilang menjadi kitaba Muhammadin. Baik, itu untuk nun musanna. Kalau nun jamak bagaimana? Ya misalnya kita sebutkan di sini kita ambilkan contoh dari jamak mudzakkar salim yaitu misalnya ada kata mudarrisun, ya mudarrisun para pengajar ya, para pengajar. Di sini kita ingin digabungkan dijadikan e, susunan idhofah dengan kata yang lain yaitu ma'had misalnya, pesantren, ma'had ya. Mudarisun ini kita ingin jadikan sebagai mudhof. Ma'had kita jadikan sebagai mudhof ilaihnya. Maka syarat kedua bahwasanya mudhof dia nggak boleh ada nun. Nunnya harus dibuang. Maka susunan idhofahnya menjadi bagaimana? Ya tinggal dibuang nunnya saja menjadi bagaimana? Mudarrisu ma'hadin. Mudarrisu ma'hadin. Para pengajar pesantren ya, para pengajar ya, pesantren. Baik, itu adalah e, syarat yang kedua yang harus dipenuhi ya dalam susunan idofa. dalam susunan idofa Ada syarat yang ketiga ya, ada syarat yang ketiga. Kita perhatikan ya. Syarat yang ketiga itu harus membuang alif lam dari mudof. Seandainya mudof ada alif lamnya ya. Membuang alif lam dari mudof. Seandainya mudhaf itu asalnya ada alif lam maka enggak boleh dijadikan apa tetap ya dia pakai alif lam ketika dalam susunan idhofah enggak boleh ya terlarang mamnu enggak boleh ya misalnya kita punya dua kata yang pertama misalnya ar-rasul ya ar-rasul kemudian kata yang kedua adalah lafzul jalalah Allah kita ingin jadikan susunan idhofah ya ar-rasul dia eh, apa? Dia ada alif lamnya. Maka sekali lagi berdasarkan syarat ketiga ini mudhof dia tidak boleh pakai alif lam maka susunan idhofahnya menjadi Rasulullah ingat alif lamnya hilang alif lamnya hilang ya baik ingat tapi kalau yang hilang alif lam di mudhof lo ya bukan alif lam di mudhofun ilaih kalau mudhof ilaih boleh ya ada alif lamnya itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah alif lam yang terdapat pada mudhof. Sekali lagi yang nggak boleh itu alif lam yang terdapat di dalam mudhof. Ya, sehingga ya kita lihat contoh yang pertama tadi menjadi rasulullahi rasul ada alif lamnya, dibuang alif lamnya ketika pengen kita jadikan susunan idofa. Baik kita ambil contoh yang lain untuk lebih memperjelas ya permasalahan ini khususnya tentang syarat yang ketiga ini. Misalnya kita apa? punya dua kata ya. Kata yang pertama adalah al ya pintu. Kata yang kedua al-masjid. Nah, kita lihat di sini al ini kita ingin jadikan sebagai mudhof ya. Dia pakai alif lam, maka ingat syaratnya nggak boleh ada alif lam harus dibuang ya dari kata yang dia ingin kita jadikan mudhof. Maka susunan idofahnya bagaimana? Susunan idofahnya adalah babul masjidi. Ingat, nggak boleh pakai alif lam, ya, nggak boleh pakai alif lam. Menjadi apa? Babul masjidi. Nah itu adalah syarat-syarat dari idofah yang harus terpenuhi, ya. Baik, ya kita ulang, kita ringkas. Syarat-syarat idofah itu ada tiga. Pertama, mudofnya tidak boleh ditanwin. Yang kedua, bahwasanya harus dibuang nun musanna atau nun jamak pada mudhof. Yang ketiga, apa? Mudhof itu nggak boleh pakai alif lam atau harus dibuang alif lam dari mudhof. Itu adalah syarat-syarat dari susunan itu pak. Mungkin eh, dapat dipahami tentang eh, pembahasan tentang 一个半。